Terus kula suwun masalah kulu hisbim bimala dehim farihun niku setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri. Niku cek dalam internal Islam, cek dalam eksternal Islam. Kuwi ora usah kaget nak. Tiang toreko nggih yakin nak bener piyambak, tiang fikih yakin nak bener piyambak. Tiang pedagang nggih yakin nak bener piyambak. kulonu nu di niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. anak kiai. Nggih, tapi ra iso ngaji, tapi rontok tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih baru kau uripe, sugih. Ini kagum mbek Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh Inna wa ala ja'alatis ata asyari rizki fit tijarah. Allah itu membuat sembilan dari sepuluh rizki itu fit tijarah. kan rizki itu sepuluh, sembilannya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. Ini macam pedotan anak kiai ya anak ya. Jadi ya rada krungu-krungu sithik jeeling lah memori-memori di bahalim jeeling. Tapi saya kira kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bahak, menurut saya ibadah paling baik itu pedagang. Kiai sekali medit itu hmm, ben rokok, Pak. Perkara ini ratau ngamal. Nggak pedagang orang, tetap swarga. Ya. <laughs> Kok iso ceritanya? Kiai kan sering salam tempel uang. Sekali medit ngerokok. duit ora lah kok medit. Ya. Nah, anak kiai jadi wani ngerti kiai. Lara pedagang, medit lah itu tetap lomo Bapak. Misalnya aku pedagang medit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena nak gak, tak bayari ragam kerja, arah kerja aku ma malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang ora iso medit Bapak, gelem ra bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo itu jadi. Yo medit itu praktek nonton dene, tapi dia ada keyakinan medit itu tetap barokai. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Nanti konco-konco sing meragi miliki, nak kepengen medit baru kayu dagang. Misal gue bayangin medit lah, asal tetap bayar gaji loh, gue nang meditnya kebablas. Loh gue itu pedagang, gue sak medit medit asal bayar gaji kan baru kau tuh gue. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan? Saling ke base. Ayo bayari supir, gue kernet, tukang cuci, gue mobilnya wayang ngetapoli, oli, wayang nyervis, bengkel. Itu berapa sistem rezeki? Pemenang nak pabrik karyawannya rongewu. Wih gue yono ya sing mondok, yono sing wong soleh, jadi karyawan macam-macam. Yono ya, nak bener ya. Jadi dia ngidolakno nabi, mergo nabi ku pedagang. Orang ana papa, Pak ning sejarah nabi ku kiai, sing ana tau wis nabi kok dadi kiai cangkemmu. Wah terus tuh dindi. dia alasannya orang ana sejarah nabi ku kiai, anane nabi ku tajir pedagang. Cangkemmu wis dadi nabi kok dadi kiai barang. Ora omong aja keluar lho, pokoke pedagang ngono ae ora jadi nabi cek apa? Jadi ya. Artinya ya mau kalau hisbim dehim karih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakas yang soleh, anak soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kalau tertarik. Itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak kan pernah ngaji. Dia taunya Islam NU NO, atau Muhammadiyah ahli sunnah, itu ya taunya dari Kiai Kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, NO, ya adatnya NU. NO. Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa, ya Nah, kalau semua kiai-kiai NU, NO, Muhammadiyah, atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati. lalas yang dekati itu aliran sesat. Misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati ini ibadah tamu musibah. Mungkin jawab mama. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu, dekat pejabat, dia yakin. jadi aku tetap wali. Banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma ya manfaatan. Dia menyontohkan zaman Basim Masari, ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman ya dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno ya dekat Ki Maskur. Dulu Ahana Sution siapa itu? Ya dekat sama Ki Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo dekat nopo pejabat. Dan itu terbukti sampai ahli sampai Indonesia menentang paham komunisme mereka pendiri bangsa ini dekat nopo dekat nopo kiai. Mereka enggak nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. tahunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah. Banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mereka dulu Islam di Thailand sama Indonesia, Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud. Sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kulo bakas sing soleh lho, Sama rasa terhono kiai iki proposal buat ini, bakas sing soleh, Ini bakas sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu di antara yang diyakini keluarga besar Mbah Baye RA Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara itu seneng santri karena dulu Mbah Banyak Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh nopo darat. Jadi dulu itu adat ngiai itu biasa pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan aku tak korup. Lah gunane apa ge saleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iwak nguyai segoro wis ahli sunnah di ahli sunah. Kiai yo aku iku ini wong rong ahli sunnah. Yo yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya artinya nggak apa-apa kalau kalau dia begitu enggak apa-apa. Ya bolak-balik kulu hisbim bimaladehim fa'il. Dia nyontohkan itu di Syiah, di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah. Lama-lama jadi negara Syiah. Karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz. Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi. Karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal. Itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenengnya Arab nopo. Saudi itu Ali Saud. Dan sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini, kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi kedua, ketiga berarti ketiga. Lalu mau mengalim seneng orang tahun ning di neng Arab, tapi gak kelam muni Saudi. ini untuk negoro jadi diakoni wae mbae. Jadi muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno gitu. Muni pada karo menapa Indonesia Soekarno. Ya, Arab Saudi jenis Arab asli ini, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? Jadi sehingga kesannya orang turunan Saudi gak iso. Ya jadi rojo, jadi ahli Saud, No, jadi kayak cuma melok-melok ngomong paham yes bahwa itu benro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat dan bisa ikan. Ternyata ya, nih tenan. Kados pilpres kemarin, bos suni borai kuwabe calon presiden solawatan tenan. Murkod ini ngerti trennya saiki napa? Mbok latihan gapan kapan ya juraroh, tapi kan terus masal. Lebatin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah ini kula contohkan. Saman saya kita bedei, Ono tanah pinggir ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa Beruhin itu ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun nggih maksiat, maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki katokan cekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diancepi. Kamu siapa kok berani? Lu siapa kok wani ngeloroi aku? Jajal misalnya Mustafa Suga di desa miliar buat sak triliun. Tanah neng kau niku dituku kabe Bareng ngono ono wong kato cekak maksiat siat kono. Kowe aja ning kene, Nduk. Kamu siapa? sendiri peran Bareng. Gampang di nganggo dakwah kiai bek tuku. siapa mawon sih Lah ini dakwah bil hikmah bek bil mal cepet di. Bil mal kan. Dan itu ya tidak menyalahi Quran wajah itu di amwalikum. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku paham. Ya? Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida kalih ngoten iki. Mulane kula niku ya apik separo ngoten mawon. Lah sing sugih ora apik mergo rong kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo siap. Nah himungkar paling cepet niku niku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lengge to nggih? gon-gon dalan sih digo ya, tambah lori itu akan suwi, tapi nek gue buat tuku, terus tetap tinggu, Nang ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir sing sing duwe? Gampang di. Nah, aneh mulai dhisik wah agama ora iso ninggal wong suke. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Jadi pancen mlakune agama ya kombinasi melarat ambek suke. Lainnya saya melarat terus adu ngosu ke perkara ini gue kombinasi. <laughs> Tapi nak wis bosen banget yo oleh lah maksudnya gue. Gitu. Nah dungo ngeten ya apa Gusti contoh melarat buatan gue nggih mun wonten Gusti. <laughs> saya tidak mendesak harus saya, Tidak mendesak harus apa? Saya. Kita gue mau suwi ya Gusti Jadi contoh mun